Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah Masjid Al-Asif Qurja rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Sama'il Nabi karya Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah At-Tirmidzi rahimallahu taala dengan penjelasan dari Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahumullahu taala. Kita masih di bab yang ke-38 tentang begadangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada hadis yang ke-253, hadis panjang yang terkenal dengan sebutan hadis Ummu Zara. Ya, dikarenakan hadis ini cukup memiliki mufodat yang gharib, yang langka, yang jarang kita jumpai. Ya, maka kita akan baca Sarah Abdul Razak terlebih dahulu baru setelah selesai kita akan kembali ke matan. <clears throat> Ya. <clears throat> Hadal hadis, hadis ini masuk terkenal di kalangan para ulama dengan sebutan hadis Ummu Zara. Bahkan di antara ulama ada yang menyendirikan hadis ini untuk dibahas di musannafin khasin dalam satu buku karangan tersendiri. Ini ada buku khusus isinya kajian dan penjelasan untuk hadis Ummu Zara. Contohnya adalah Eh, likat sorti fawaid karena demikian banyak petikan faedah pelajaran bisa diambil. Contohnya ada Al-Qadhiyat Al-Maliki rahimallahu taala. Beliau punya ya, karya, punya buku judulnya Buryatul Ra'id lima Tadamannahu hadisu Zara' minal fawaid. Ya, bekal seorang pemimpin ya, Buryatul Ra'id berisi kandungan fawaid eh, yang terkandung dalam hadis Ummu Zara. Eh, ada juga ulama yang mensarahnya eh, dimnan mustawfian fihi al-kalama dengan muatan yang mustawfian lengkap fihi al-kalama pembicaraannya penjelasan yang panjang lebar Contohnya adalah Al-Hafidh Ibn Hajar di kitabnya Fathul Bari. Wahad al khobar at-tawil dan hadis yang panjang ini yang atau berita atau cerita yang panjang ini disebutkan oleh Aisyah radhiallahu anha pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sejumlah perempuan ya, fi nabai kulli wahidatin minhunna ketika masing-masing dari perempuan tersebut menceritakan tentang suaminya. Dan yang jadi sisi pendalilan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan cerita ibunda Aisyah yang menceritakan tentang ye, ya, ye, ya, ye, ya, tentang ye, 10 atau 11 wanita dengan suami dengan tipikal suaminya masing-masing. Nabi menyimaknya memperhatikannya dalam rangka mu'anasatan laha menyenangkannya ya, karena satu hal yang tidak menyenangkan orang asing cerita tiba-tiba teman eh, orang yang eh, mendengarkannya tidak mau menyimaknya namun orang yang cerita itu akan semangat bercerita dan merasa happy, gembira dan bahagia ketika dia melihat orang yang mendengarkan ceritanya itu ya, antusias, perhatian, ya, maka dia akan semakin semangat bercerita. Dan ini adalah bentuk bagusnya perilaku Nabi. Bagusnya perlakuan Nabi kepada istrinya, menyimak cerita panjang istrinya. Ya, maka di antara akhlak mulia suami teladan yang Nabi contohkan dalam hadis ini adalah hendaknya seorang suami itu menjadi eh, pendengar cerita yang baik eh, dari istrinya. Perempuan eh, secara umum suka bercerita, menceritakan apa yang terjadi di rumah dan sebagainya. Maka suami yang baik adalah yang menjadi pendengar yang baik. <clears throat> Fihi isinya ada Sebelas perempuan kumpul di satu tempat. Lantas mereka membuat kesepakatan, membuat komitmen bahasanya mereka tidak akan menyembunyikan berita tentang suaminya sedikit pun. Baik e, keadaan suaminya itu adalah satu hal yang terpuji, atau satu hal yang tercela. Famin huna maka di antara sebelas wanita itu ada yang menyebutkan suaminya dengan pujian. Ada yang memuji suaminya dan ada yang mencela suaminya dan ada yang menyebutkan dua-duanya sisi terpuji dan tercela pada suaminya. Maka wanita pertama mengatakan Zauji lahmu jamalin rasun Rasin ala ra'si jabalin wa'rin La sahlun yurtaqa Wala saminun Fayuntaqalu Syabahat maka Eh, wanita ini menyerupai menyerupakan suaminya dengan hadat tasbih satu penyerupaan yang penyerupaan ini menjelaskan anahu nama aha bahasanya suami ini bersama istrinya adalah seorang yang jarang memberi manfaat dan manfaat dan kebaikan. Eh, suaminya adalah seorang suami yang bukanlah seorang suami yang baik pada istrinya bukan suami yang namun suami yang jarang berbuat baik kepada istrinya. Maka dia serupakan suaminya dengan daging unta. Kenapa dipilih daging unta bukan daging kambing atau yang lain? Li'annahu aghladu minal lahmid dha'ni. Karena dia lebih tebal, lebih alat daripada daging kam, daging kambing dan yang lain. Wa wa ma'adzalika di samping itu sudah alat karena dia daging unta dia ghatin atau ghatun ghatun artinya hazilun kurus, unta yang kurus. La yustasar eh, la yustasaru min huzalihi. Maka tidak mudah tertelan karena kurusnya. Karena faktor kurusnya. Ditambah lagi daging ini ada di puncak gunung. Wakrin yang sulit untuk didaki. Laisa bisahlin fayul taqa maka e, e, dia bukalah satu laisa bisahlin bukalah di tanah datar taqa maka tidak boleh tidak harus naik ke gunung itu. Dia tidak berada di lembah, di tanah datar, namun <coughs> dia berada di puncak gunung. Mau tidak mau, kalau mau mengambilnya harus naik. Namun setelah bersusah payah sampai di puncak, ternyata itu adalah ya, daging alot ya, yang tidak mudah untuk tertelan. Wala saminon daging itu juga bukan daging yang gemuk sehingga layaklah kemudian daging tersebut untuk dipindah layaklah orang bersusah payah naik ke situ dapat daging yang gemuk untuk kemudian dipindah ke tempat yang lain. Laukan saminan seandainya daging oh, itu yang dicerda daging yang gemuk, nafisan yang berharga, bernilai, toyiban yang enak, maka satu halnya mungkin orang bersusah payah menjalani masa kota su'ud bersusah payah masa kota su'ud untuk mendapatkan kesulitan naik untuk mendapatkannya namun ternyata itu daging onta yang kurus sehingga tidak layak orang untuk bersusah payah mendapatkannya. Maka wanita ini berisarat dengan perumpamaan ini menunjukkan sedikitnya kebaikan suami pada dirinya dan betapa terjalnya akhlaknya, betapa susahnya akhlak si suami. E, susah akhlak suaminya dan perilaku suami pada dirinya. Dia keras dan kasar atau dia kasar dan keras atau uh, e, fadadah keras, rildah kasar. Maka dia adalah laki-laki yang temperamen, eh, suka KDRT, eh, meskipun dia kadang baik, eh. namun eh, baiknya jarang-jarang maka istri mau bersusah payah mencari ridho suami kayaknya kok eh, eh, apa, eh, susah payahnya tidak imbang dengan apa yang didapatkan. Nah, eh, seandainya su, eh, su, suam e, istri ini mau bersusah payah untuk mengambil simpati eh, dan cinta suaminya maka energi yang dikeluarkan, derita yang dijalani ya itu tidak imbang dengan kompensasi ya, timbal balik yang akan didapatkan. Ya sudahlah biarin aja. Ya. Ya. Itu suasana rumah tangganya. Ya, boleh jadi rumah tangga yang hambar tanpa cinta. Ya. Namun kenapa tetap awet? Ya boleh jadi karena anak-anak, boleh jadi karena uh, pertimbangan sosial ya, daripada statusnya janda ya lebih baik ya, punya suami seperti itu lumayanlah cuma punya status sosial ya punya suami ya, daripada ya, status yang negatif janda nah Padahal apakah dia ada adakah sesuatu yang diharapkan dalam rumah tangganya dari suaminya? Tidak ada. Hmm. Ya, maka eh, wanita pertama mengatakan zaujilah mujamalin, suamiku seperti daging unta, rosin yang kurus, ada di puncak jabalin gunung, wa'rin yang sulit untuk didaki. La dia bukan di tanah datar, tanah landai, yurtaqa ya, namo eh, eh, sehingga kemudian bisa kemudian dinaiki dengan gampang atau didapatkan dengan mudah bukan pula dia daging yang gemuk yang layak orang untuk berkorban bersusah payah untuk sampai atas kemudian memindahnya dan membawanya ke tempat yang lain. Sedangkan perempuan yang kedua mengatakan zaujila Abu khabarahu Suamiku aku tidak mau menceritakan tentang beritanya dan keadaannya. Ini akhafu Allah adharahu. Karena jika aku cerita aku khawatir tidak membiarkannya. Semua cerita semua. Yeah, dukuliti habis-habisan ya. In adkurhu adkurhu ujarahu wa bujarahu. Karena jika aku menyebutkan suamiku maka akan aku sebutkan semuanya ujarahu wa bujarahu. Ketika kita lihat penjelasannya. Inilah wanita yang kedua. Eh, dia gambarkan bahasanya suaminya itu sangat banyak sisi negatifnya. Nah, sangat banyak sisi negatifnya jeleknya banget banyak banget. Nah, seandainya dia membukakan pintu untuk menceritakan kejelekan suaminya, maka ceritanya panjang banget. Nah, maka ceritanya panjang. Ya, oleh karena itu dia katakan, aku khawatir jika aku cerita tentang gimana suamiku, maka aku tidak akan tinggalkan. Tidak ada yang tidak aku ceritakan, aku ceritakan semua dan jika aku ceritakan semua, jika mulai sedikit maka nanti akan keterusan. Ya, jika ceritakan semua maka panjang sekali. In azkuruhu jika aku menceritakannya azkur ujarahu wa bujarahu. Ay artinya lau anni fatahtu hadal bab seandainya aku buka pintu ini, pintu tentang cerita kejelekan suamiku, maka aku akan menceritakan kepada kalian tentang ujar dan bujarnya. la hadisu sehingga panjanglah ceritanya. Daripada panjang-panjang maka aku cukupkan dengan cerita global di atas. Intinya Nah, suamiku ya, sangat banyak kejelekannya. Maka di tidak dijelaskan tentang ujar dan puja. Kujarah itu makna asalnya nafkhatun fi, fi Tiupan di punggung. Sedangkan bujarah itu nafkhatun fi sarati, tiupan di pusar. Nah, ujarah dan bujarah ini sudah biasa dipakai dalam bahasa orang Arab satu paket dalam pengertian al-humum wal ahzan kegalauan dan kesedihan. Namun kata al-asma'i keduanya dipakai dalam pengertian al-ma'ayib kejelekan-kejelekan. Al-Khattabi mengatakan yang dia maksudkan adalah ya, kejelekannya yang kelihatan dan rahasianya yang tersembunyi. Maka yang pas mungkin keterangan Al-Khattabi yang terakhir Ujarah itu makna adalah tiupan di punggung. Nyebul di punggung. Maknanya adalah kejelekan yang kelihatan. Ujarah tadi meniup pusar dan pusar tertutup. Maka maksudnya adalah rahasia-rahasianya yang tersembunyi. Maka jika aku mulai cerita, nanti aku akan asik cerita. Kalau aku asik cerita, ceritanya panjang. Ya, nanti akan aku beberkan semua rahasianya baik yang eh, kejelekannya baik, baik yang kelihatan ataupun yang tersembunyi. Maka karena aku nggak mau panjang-panjang ya cukup ya kalimat general dan global di atas. Kemudian wanita yang ketiga mengatakan suamiku asan asan nak asan nak itu artinya jangkung panjang tulan matmuman namun panjang yang jelek, terlalu jangkung. bahwa ala ghairi aklin Dan suamiku ini adalah seorang yang tidak berakal Dan seorang yang ghairu rozana Tidak dominan akalnya lebih dominan perasaannya. Iya. Iya, dia seorang yang tidak terkontrol. Iya. Dia tidak terkontrol lalu dengan perasaan dan bukan seorang laki-laki sebagaimana normalnya laki-laki yang mengedepankan akal sehat, pertimbangan masa-masa dan seterusnya. Oleh karena itu, bukti kalau suamiku itu tidak berakal, jika aku ngomong tentang dia, aku otomatis akan dicerai. Ya. Jika aku ngomong kemudian eh, ngomong-ngomong tentang dia, dia tahu, nah maka yang keluar langsung kata-kata cerai. In an antik bishayin min akbarihi. jika aku bercerita dan berbicara tentang satu tentang keadaannya dan tindakannya, otolak aku akan diceraikannya. Wa in askut namun jika aku tidak curhat, aku tidak ngomong, tidak cerita, ini aku cuma diam saja, ualak maka aku digantung. Ini aku digantung. Artinya jika aku diam maka aku diam madadin wa ala kohrin. dalam keadaan susah dan dalam keadaan koharin tertindas dan menderita. Wa kunu ingdahu aku di sisinya, di sisi suamiku itu seperti wanita yang nggak jelas statusnya, digantung. Alati lam yutalliqha zaujuha yaitu wanita yang tidak dicerai oleh suaminya sehingga bisa nikah dengan laki-laki yang lain. Namun dia juga bukan laki-laki yang mempertahankan istrinya dengan menunaikan hak-hak hak-hak rumah tangga. Iya. Maka ini serba serba salah. Jika kemudian de, de, komentar negatif di belakang ketahuan, maka dicerai. Namun jika dipendam maka dipendam dalam derita, nah, dipendam dalam derita dan statusnya mu'allaqah seperti wanita yang dibuat menggantung tidak jelas statusnya. Wanita yang ketiga mengatakan Suamiku seperti malam sebuah malam di daerah Tihamah. Seperti sebuah malam di daerah Tihamah. Tihama adalah satu mantiqah daerah munkhafidah landai yang terletak antara Laut Merah dan gunung-gunung di daerah Hijaz dan Yaman. Maka jazirah Arab itu secara umum dibagi menjadi beberapa wilayah dengan Hijaz ya gampangnya adalah Mekah dan Madinah ada daerah Tihama yang tadi telah disebutkan ya, kemudian ada namanya daerah Najd yang sekarang letaknya di Riyadh dan sekitarnya ya, kemudian eh, ya, maka itu pembagian wilayah Jazirah Arab maka dia serupakan suaminya seperti sebuah malam di daerah Tihama. Ya, bagaimanakah gambaran malam di daerah Tihama? Qalat laharun wala korun. Ini. Ini panas tidak, dingin juga tidak. Korun kurah di situ artinya dingin. Yang mendinginkan mata atau mendinginkan jiwa. Ailaisal eh, bil wala bil Tidak panas, tidak dingin, namun sedang-sedang. Maka demikalah suaminya dia seorang yang proporsional dalam bersikap dan dalam berinteraksi bersama. Walau makhafata tidak ada rasa takut. Artinya aku tidak memiliki menjadi dari suamiku kekhawatiran, ketakutan. Dia bukan seorang yang keras, suka KDRT, suka uh, membentak dan sebagainya. Maka tidak ada yang ditakuti. Maka aku tidak merasa takut eh, pada satupun dari dirinya. Dan tidak pula ada rasa bosan, sama maknanya malal. Kemudian eh, wanita yang kelima mengatakan Suamiku jika masuk ke rumah Fahida seperti Fahad Seperti macan tutul Wa in kharaja jika keluar rumah Asida seperti singa Walayas alu amma ahida Dan dia tidak pernah Dia bertanya tentang Apa yang eh, eh, Tentang apa yang dia tinggalkan Ya, maka wanita ini mendeskripsikan suaminya bahasanya ketika suaminya masuk rumah seperti fahad satu hewan yang telah diketahui dan jika keluar maka keluarnya seperti singa. Sebagian ulama pensarah hadis ini ada yang menganggap deskripsi ini adalah pujian dan sanjungan. Faka'annaha sehingga maknanya seakan-akan wanita ini menggambarkan suaminya ketika dia masuk ke rumah dia gambarkan sebagaimana macan tutul. Min hasutakarum yaitu mulia. Wal ihsan berbuat baik dan dia ya, pergaulan yang baik. Dan ketika keluar seperti singa dari sisi berani. Dan dia tidak pernah bertanya tentang apa yang dia tinggalkan karena banyaknya toleransinya dan demikianlah pendapat mayoritas pensarah hadis ini. Wa minhum sebagian ulama ada yang menganggap bahasanya sebagian dari hal ini adalah pujian, sebagian lagi celaan. Maka dia serupakan suaminya dengan singa dan ini pujian. Yaitu ketika dia keluar rumah, dia adalah seorang yang saja punya keberanian ketika dia keluar rumah maka ini pujian ya, dan dan dia serupakan suaminya dengan Fahad ketika masuk rumah dan ini adalah celaan. Kalau e, pendapat yang kedua ini mengatakan sifatnya Fahad itu jika dia masuk ke dalam gua maka tidak ada aktivitas kecuali tidur. Ya nggak ada kerjaan kecuali tidur. Wah, maka ketika di rumah, masya Allah, ya, sibuk macam-macam. Ya, sampai di rumah, ya, itu cuma ditinggal tidur. Ya, nggak pernah diajak cerita, tidak pernah dibantu, tidak pernah. Nah. Demikian juga sikap dia yang tidak layak tafakkatu baitahu, tidak pernah ngecek rumahnya. Apa yang telah terjadi saat dia tinggalkan? Ketika dia keluar rumah, tadi ada apa saja? Gimana kondisi rumah, gimana cerita tentang anak-anak dan seterusnya selama saya tinggalkan. Tidak pernah ditanyakan. Eh, dia tidak pernah tanya tentang keadaan rumah, tentang keadaan anak, keadaan beras, keadaan ini. Tidak pernah ada yang ditanyakan. Maka sikap dia yang tidak itu tidak pernah mengecek rumahnya dengan tanya kepada istrinya dia arif sehingga dia mengetahui kekurangannya dan e, atau kekurangan rumah dan kebutuhan rumah ini juga celaan yang lain. Ya, ini ada dua pendapat tentang e, tentang makna kalimat ini. Pendapat yang pertama mengatakan seluruhnya totalitas adalah pujian. Pendapat yang kedua mengatakan ini e, sepertiga pujian dua per tiga celaan satu kalimat itu pujian dua kalimat kalimat celaan kemudian qalat as-sadisah adapun uh, wanita yang keenam maka wanita yang keenam Kata istrinya, Zauji suamiku jika dia makan lava ya. dia menggulung atau melipat ya, hatihi wanita ini mencela suaminya Dia celah suaminya, bahasanya suaminya jika masuk ke dalam rumah tidak ada yang dia pikirkan kecuali makan, kecuali perutnya. Maka oleh karena itu dia katakan jika dia makan lava dia melipat artinya jika dia duduk untuk makan maka akan dia lipat dan dia habiskan semua yang ada di depan makanan di depan depan di depannya menatoam semua makannya yang ada di depannya bahkan yastaksihi dia betul-betul habiskan habis tanpa tersisa habis yastaksihi yastaksihi artinya totalitas tidak ada yang disisakan habis habis betul-betul habis wa in syariba jika dia minum istafa juga menghabiskan. Artinya jika dia minum dia tidak sisakan sedikit pun minuman, semuanya habis semua. Balias taksih bahkan dia habiskan secara total. Jika dia tidur iltafa dia menutupi diri. Artinya jika dia tidur, dia dia berbaring untuk tidur, maka dia berkemul dengan bilihafin wahdahu fi zawiyatin minal baiti. Dengan selimut Dia dia tidur sendirian di pojok rumah. Nah, fi zawiyatin minal bait di salah satu sisi rumah. Artinya dia tidak pernah tanya tentang istrinya. Pokoknya tidur saya mau tidur. Nah, dia tidak mau diganggu oleh istrinya. Wala yulijul kafal ya'lamal batha. Dia tidak pernah memasukkan telapak tangan untuk mengetahui al-batha. Apa yang tersebar artinya la yatafaqqadu dia tidak pernah mengecek suaminya atau istrinya, tidak pernah yu'anis membuat nyaman, tidak pernah ngobrol, guyon-guyon sama istrinya. Tidak pernah yudaib, tidak pernah bercanda-canda lama untuk mengetahui apa yang ada pada diri istrinya lagi sedih ataukah tidak, lagi galau ataukah tidak. Ya, kemudian wanita yang ketujuh Zauji suamiku ayayau dari kata-kata al-ayyi al-ayyi artinya al-inhimak asik fisyar dalam kejelekan au ayayau dari kata-kata atau ghayayau dari kata-kata ghay itulah orang yang tidak mendapatkan petunjuk Tobaqa artinya adalah ahmak humkon mutbiqan. Tolol dengan ketololan yang sempurna. Mutbik itu artinya e, tidak e, pernah hilang. E, E, junun mutbik itu artinya gila yang terus menerus tidak pernah sadar. Ini tololnya muhbik, nah berarti tolol terus Nggak, karena ada yang ya banyak tololnya namun kadang keluar pinternya gitu. Nah ini tidak tolol terus tidak pernah pinter. Kuludain lahudaun Semua penyakit baginya adalah penyakit Artinya tidaklah terlintas dalam pikiran kalian wahai kawan-kawanku tentang satu penyakit dan celaan dan satu hal yang negatif pada laki-laki kecuali itu melekat pada suamiku. maka bayangkan yang namanya suami yang laki-laki yang tidak baik itu seperti apa kelakuannya. Nah semuanya itu ada pada suamiku. Lengkap sudah semuanya ada pada suamiku. Sajaki Asaju itu adalah luka di kepala. Fal lagi fal itu adalah luka di badan. Maka dia gambarkan suaminya, bahasanya suaminya adalah seorang yang kejam sama perempuan. Bahasa sekarang suka uh, biasa KDRT. Yeah Bi'ana ya, bahasanya dia dalam sikapnya kepada suami, eh, kepada istrinya main pukul dan tenanan ya, dan serius memukulnya dengan keras. Maka terkadang kepala berdarah. Ya, terkadang pas dia marah, ya, kepala berdarah-darah, saja. Pemartan terkadang yang berdarah-darah adalah badan. Ya setiap kali dia marah, ngamuk, ya, tinggal uh, kemungkinannya kalau tidak kepala berdarah, badan berdarah-darah. Au jama'a kullan laki atau dia kumpulkan dua-duanya untukmu. Artinya marotan terkadang ketika dia ngamuk, dia ngumpulkan dua-duanya, luka kepala dan luka badan. <laughs> Ya. Syaju itu ya, luka yang harus berdarah. Ya, tidak disebut syajuk kecuali di kepala dan berdarah. Ya, itu sikap suaminya badannya. Tersinggung, wah sudah. Maka gampar, maka nempeleng dan seterusnya. Nah, ya, kalau tidak kepala berdarah-darah, badan berdarah-darah. Kalau tidak lebih beruntung lagi kalau dua-duanya berdarah-darah. Wanita yang kedelapan Suamiku almasu sentuhannya seperti sentuhan kelinci Arnab ya, Kelinci ini yang dia maksudkan Bahasanya badannya itu krempeng ya. Badannya itu latifun badannya ya, krempeng atau ya, lunak Wawada iman nadifun Dan dia namun setiap saat dia bersih badannya Seperti kelinci ya, Cakep ya Bersih selalu kelinci itu Badannya selalu bersih Ya, ya namun kempeng dan dipegang tidak ada yang keras semuanya lunak semua. Bau badannya bau badan zarnab. Zarnab satu jenis tumbuhan yang wangi baunya. Takni yang dia maksudkan bahasanya bau badan suaminya itu harum. Artinya wanita ini dalam menyebutkan tentang suaminya kecuali pujian. Dan pujian ini mengandung bagusnya perilaku dan bagusnya akhlak. Ya demikian kita lanjutkan ba'da isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala washabihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan Membaca hadis Ummu Zara' Selanjutnya Kala tita si'ah Wanita yang kesembilan mengatakan Suamiku Tiang rumahnya tinggi Imad artinya tiang ya, Yang menjadi tumpuan tegaknya sebuah tindak dan jika tiang itu tinggi dan tinggi, maka ini indikator menunjukkan luasnya tenda dan besarnya. Fahia maka wanita ini mengisyaratkan bahasanya suaminya itu adalah orang yang banyak tamunya. Maka dia luaskan rumahnya untuk menyambut banyak tamu dan dia adalah seorang yang tawilu an-nijat yang panjang sarung pedangnya an-nijat maknanya adalah sarung pedang alladhi yakunu fihi seifu. ya pedang itu ditaruh di dalamnya ya berarti apa sarung pedang maka jika sarung pedang itu panjang maka ini menunjukkan bahasanya orangnya tinggi. Karena tidak mungkin orangnya pendek, sarung pedangnya panjang itu tidak mungkin. Karena orang yang pendek tidak mungkin tidak mampu membawa pedang yang panjang. Dan ungkapan ini sarung pedangnya panjang itu juga kot terkadang menunjukkan makna seorang pemberani biasa digunakan oleh orang Arab terkadang dalam pengertian seorang pemberani dan dia adalah seorang yang ya, abu dapurnya menggunung abu dapurnya menggunung Rahmat itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari api yang dinyalakan secara terus menerus di rumah itu dalam rangka memuliakan tamu yaitu dalam rangka masak untuk subuhan dan jamuan bagi tamu artinya dia mau mendeskripsikan bahasa suaminya adalah seorang pemurah di mana api itu dinyalakan di rumah itu terus menerus karena tidak pernah berhentinya tamu. Ya, maka suaminya orang Arab biasa menyebut orang itu orang dermawan dengan sebutan menggunung abu abu dapurnya karena jika abu dapur itu menggunung artinya banyak masa ya, jika banyak masa artinya banyak tamu dan setiap kali ada tamu itu masa berarti dermawan berarti dermawan. Maka menggunungnya Abu Dabur itu maknanya seorang yang dermawan. Dan dia rumahnya dekat dengan An-Nadi. Nadi adalah tempat duduk-duduk, ngobrol yang biasa. Namun nadi itu yang biasa duduk di tempat itu adalah para pembesar-pembesar suku. Artinya e, dia letakkan rumahnya di tempat yang dekat dengan majelis, tempat duduknya, tempat kungkunya orang-orang wanadihim dan tempat nadi, nadi artinya tempat duduk-duduk. ya rahukulan bisa mengampirkan orang yang datang di nadi itu ke rumahnya untuk dijamu dan disuku. Dan ini semua wakul hadil ausaf dan deskripsi ini semuanya adalah pujian untuk suami. Suaminya adalah seorang tokoh di kaumnya. Ini dibuktikan dengan rumahnya tinggi. Di, tradisi di masa silam yang namanya e, tokoh kepala desa atau yang lain rumahnya tinggi-tinggi ya, tinggi luas kemudian suami ada seorang pemberani diungkapkan dengan pedangnya sarung pedangnya panjang suaminya ada seorang yang dermawan ya, dengan menggunungnya abu dapurnya dan suaminya adalah seorang tokoh sehingga rumahnya dekat dengan nadi dan orang yang rumahnya dekat nadi biasanya adalah elit satu kaum maka orang-orang elit yang statusnya tokoh, pemuka, posisi rumahnya di dekat nadi. Kemudian uh, wanita yang ke-10 mengatakan zauji Malik. Ini salah satu penjelasannya maknanya adalah suamiku bernama Malik. Ini, namun kalau di sini saya Abdul memaknai malik dengan makna bahasa, bukan nama orang. Ini malik artinya orang yang memiliki. Artinya ingdau syai'un azimun dia adalah seorang yang memiliki sesuatu yang besar yang dia miliki. Maka bisa diartikan suamiku namanya Malik dan dia disebut Malik karena besarnya apa yang dia miliki. Wama Malik, tahukah kamu siapa itu Malik? Artinya dia yamlikuhu. Apa yang dia miliki? Maka Malik khairun min dalik. Suamiku Malik lebih baik daripada semua suami tersebut. Nah, dia sangat bangga dengan suaminya. Nah, dari sembilan suami-suami model suami yang disebutkan, suamiku yang paling baik itu khairun lebih baik daripada apa yang terlintas dalam benak kalian atau kepemilikannya lebih lebih baik daripada apa yang disebutkan oleh wanita yang kesembilan tentang suaminya. Atau apa yang dia miliki lebih baik daripada apa yang aku deskripsikan kepada kalian saat ini. Karena hasakan wanita ini mengisyaratkan kalau suaminya punya khairat yaitu harta, kebaikan yang banyak maksudnya harta yang banyak. Dan dia hanya akan menyebutkan sebagian harta suaminya. Dia punya onta yang banyak, al-mabarik atau yang sering menderum. Qalilatul masarih yang jarang-jarang digembalakan. Masa Masarih adalah tempat di mana unta-unta itu pergi ke tempat itu untuk digembalakan. Dan dia deskripsikan e, bahasanya unta-unta itu jarang digembalakan mengisyaratkan kalau suaminya adalah seorang yang banyak tamunya. Validalika oleh karena itu maka dia pertahankan sebagian untanya di tempat dia menderum hatta yang taki sehingga dia bisa memilih dari ontanya itu mana yang enak untuk disembelih dalam rangka memuliakan tamunya. Maka jarang di dibawa ke padang gembalaan namun dibiarkan di rumah tujuannya jika datang tamu maka menjadi budaya suaminya akan motong unta kan potong unta cari unta yang enak dagingnya masih muda nah, itu yang akan dipotong oleh suaminya untuk memuliakan tamu yang datang oleh oleh karena itu sampai-sampai ini telah jadi budaya yang ma'ruf yang dikenal di antara para untanya idza sami'na sautal mizhar maka jika unta-unta milik suamiku mendengar suara mizhar Eh, misal eh, terjemahnya dalam bahasa Indonesia kecapi alat musik kecapi nggak tahu kecapi itu seperti apa bentuknya satu alat musik aikonna maka ya, onta-onta ini yakin anahuna hawalik kalau dia akan mati disembeli itu telah menjadi ya, satu hal yang maklum di kalangan onta-onta unta-untanya. Wah ini kok ada tamu. Ketika tamu datang disambut dengan alat musik. Kecapi dibunyikan. Wah ketika di depan rumah kok terdengar alat musik pertanda tamu datang. Wah sudah. Ya, siap-siap salah satu kita dipilih untuk ya, jadi ya, sembelihan. Mizhar adalah salah satu alat musik. Alatul lahwi itu alat musik. Rubama boleh jadi alat musik ini dibunyikan di rumah orang ini ketika datangnya tamu. Makna kalimat bahasanya unta-unta jika mendengar suara alat musik ini maka dia memastikan bahasanya dia akan disembelih akan disembelih di antara unta. Kemudian ya, yang jadi pokok cerita adalah Ummu Zara' yang merupakan wanita yang ke-11. Muzara mengatakan suamiku namanya Abu Zara. Maka dia sebutkan suaminya dengan kunyahnya Abu Zara untuk mengisyaratkan kepada mengisyaratkan kemuliaan sang suami dan kelebihan dan keunggulan yang berbilang yang ada pada suaminya yang akan disebutkan oleh Ummu Zara sebagiannya. Tahukah kamu siapa itu Abu Zara? Ya, maka didatangkanlah gaya bahasa ini itu pertanyaan sebagai pengantar untuk apa yang akan disampaikan olehmu Zara. Anasa min huliyin udun, udunaya Anasa dari kata-kata naus Nawas artinya huwa harakatu kulli syai'in. Jadi ya, adalah gerakan segala sesuatu mutadilin yang sesuatu tersebut ya, menjulur ke bawah menjulur ke bawah semacam anting-anting atau yang lainnya anting-anting yang ada apa sesuatunya yang digantungkan, ya, gerak-gerak, makanya anting-anting yang ini, lingkaran kemudian dikasih apa gitu, ini boleh jadi kasih benang kemudian nanti dikasih habis itu benang itu dihubungkan dengan eh, apa permata atau yang lain, ya, dia mutadilin sesuatu yang menjulur ke bawah. Ya, dalam bahasa Arab anasa maknanya haroka Takni yang dimaksudkan oleh Ummu Zara bahasanya suaminya ini memberikan kepadanya perhiasan yang dia letakkan di dua telinganya. Dan kalimat dalam kalimat ini terdapat isyarat akan ada berbagai macam perhiasan yang dilimpahkan, yang berlimpah diberikan kepada min huliyi perhiasan yang terletak pada dua telingaku. Artinya dia maksudnya menggerakkan di sini memberikan. Memberikan anting ke bawah nah itu orang yang kegemukan. Kita kita lihat orang-orang yang kegemukan nah itu sampai ya, lingkaran lengan atasnya itu ya, lingkarannya ya, lingkaran ya, panjang. Kemudian wa bacahani fa bacahat ilayya nafsi. Bacaha artinya faraha. Farahani jahat ilayya nafsi maka hatiku pun bahagia. Wajadani fi ahli bi syiqqin. Dia jumpai diriku pertama kali di awal pernikahan atau sebelum menikah Abu Zar itu menemukanku fi ali Hunaimatin di tengah-tengah satu keluarga yang miskin yang cuma punya sedikit kambing. Karena orang kaya di masa silam itu punya unta. Kalau dia pemilik kambing artinya orang miskin. Pemilik kambing artinya orang miskin, pemilik unta banyak artinya orang kaya. Maka aku berasal dari keluarga pemilik beberapa ekor kambing. Artinya berasal dari keluarga yang miskin, bisikin, dalam kesusahan. Tak Takni yang beliau maksudkan Abu Zar ini menjumpai istrinya ini berasal dari satu keluarga dan tidak ada pada keluarga Ummu Zara kecuali sedikit kambing artinya miskin kalau miskin balhum fi jahdin wa ta'abin maka keluarganya adalah keluarga yang dalam derita dan capek dengan uh, dinikahi oleh Abu Zara faja'alani maka dia jadikan aku dia pindahkan aku fi ahli sahilin sahil itu suara kuda ya, suara kuda bahasa kita ringkian nah itu sahil maka ahli sahilin artinya pemilik kuda dan pemilik kuda artinya orang kaya orang miskin pemilik keledai Orang miskin itu pemilik keledai. Fanaqalani Abu Zar Abu Zar memindahku min hadhil hali dari keadaan susah dan miskin sehingga jadilah aku bagian dari orang kaya pemilik kuda. Wa atitin Atitin maknanya marahil ala titakunu alal ibili. Keranjang yang ada pada unta. Dan ini adalah indikator banyaknya kekayaan, banyaknya kebaikan, harta yang tumal alaiha, yang dibebankan dan diletakkan di situ, di keranjang-keranjang itu. Wada isin Da Isin artinya hasil pertanian. Ai indam uh, e, Isin artinya indam man yahsudu azara. Ya, pekerja ya, Is artinya man orang yang memanen hasil pertanian, memanen gandum, memanen jagung, ya, gandum syair dan yang lainnya. Dia artinya dia punya budak yang dipekerjakan khusus untuk ngurusi dan ngurusi lahan pertaniannya bahkan bagian khusus manen. Artinya sawahnya demikian banyak. Selesai bagian sini panen, pindah sini. Selesai sini, pindah sini. Selesai sini, pindah sini. Selesai sini, pindah sini. Sini selesai, sini panen lagi. Nah, sehingga ada petugas khusus cuma ngurusi kegiatan memanen. Artinya berarti sawahnya banyak. Munakin iya, Munakin artinya pembersih art, Maksudnya Abu Zara itu punya budak Yang tugasnya Membersihkan biji-bijian iya, Dari di, Mengkelupas biji-bijian Ya, kalau gabah maka yang ditugas untuk e, menggilingnya sehingga jadi beras. Artinya Abu Zar itu punya banyak pembantu dan pekerja. Fa'ingdahu di sisi Abu Zara Aku lu aku berkata-kata Fala uqobbah dan aku tidak pernah dicela Artinya aku dimuliakan Aku punya kedudukan dan kedudukan yang terhormat di sisi suamiku. Dia seorang yang memuliakan istri. Umu Zara ini cerewet, banyak ngomong, Abu Zara tidak banyak komentar. Lidalika oleh karena itu ya, aku bisa ngomong maka tidak ada satupun orang yang menghinakanku atau berbuat jelek kepadaku. Ini bukan hanya di depan Abu Zar, namun di depan orang-orang yang lain. Karena status istrinya Abu Zar, dia jadi wanita terhormat. Ngomong di mana-mana, tidak ada yang komentar negatif. Karena ini istri wanita laki-laki terhormat. Wa arkudu dan aku tidur fa'atasobbahu eh, maknanya aku tidur lantas aku ber, menjumpai waktu pagi dalam keadaan umurun tayyibah dalam so, semua urusan beres betul-betul dimuliakan bangun-bangun semuanya sudah beres pembantunya sudah masak ini sudah ini semuanya sudah rapi ini, dikerjakan siapa pembantu dan budak-budaknya Abu Zara maka tugas istrinya cuma tidur ya bersoleh dengan suaminya untuk suaminya dan seterusnya. Fa'asrabu fa'ataqammahu dan aku minum faatakom mahu sehingga aku puas minum. Aku minum apa yang aku inginkan dari berbagai macam minuman sehingga aku artawi hilang dahaga, puas minum. Ummu Abi Zar'in kemudian dia menceritakan ya, ibu mertuanya Ummu Abu Zar'in ibunya Abu Zar'in Fama Ummu Abu Zar'in Tahukah engkau gimana ibu mertuaku ya, Ibunya Abu Zara Hukumuha rodahun Artinya Ahmaluha Iya. ya wa a'daluha allati tuja'al fi alam ti'ah ya, ahmad dan a'dal maknanya adalah di iya, alat itu jahal fi alam ti'ah tempat untuk letak barang-barang maka tempat wadah barang-barang boleh jadi kentong, boleh jadi yang lainnya, keranjang dan sebagainya Itulah ahmal dan adal semuanya adalah wasiah luas-luas, besar-besar, kentongnya kentong yang besar. Ini keranjangnya keranjang yang besar. Ini dan keranjang dan wadah yang besar menunjukkan banyaknya barangnya. Dan rumahnya ibu mertuaku itu luas, fasah artinya wasi luas. Kemudian dia cerita tentang anak tirinya. Berarti dia dinikahi oleh Abu Zar dalam keadaan dia duda punya anak Ibnu Abi Zar'in, anaknya Abu Zar. Tahukah kamu ah, bagaimanakah anaknya Abu Zar? Majauhu tempat duduknya, tempat tidur anaknya Abu Zara itu kamasali syatbatin syatbah adalah ma syutiba minal jaridi yeah. apa yang uh, anyaman daun pelepah korma Ya, tentu pelepah korma itu ada daun-daunnya. Ya, maka daun-daunnya itu yang diambil sa'fuhu ya, sa'ab ya, daun pelepah korma. Kita lihat uh, sarah yang lain. Maja artinya marqat tempat tinggal atau tempat tidur, maudhi'un naum, masal ya, sesuatu yang ya, terhunus, sesuatu yang terlepas. Syatbah bifatishin sukunita masyutiba. Syutiba maknanya sukko yang dibelah. Min jaridin nakhli eh, jari pelepah pelepah korma. Nah pelepah korma jika sudah dibelah itu namanya sa'fu. Wal makna dan maknanya bahasa yang tempat tikor ya, ya, seukur tikar yang besar. Seukur tikar yang besar potongan dari tikar artinya ia beka maka nuhu farira artinya tempat tidurnya itu lebar bisa gulung-gulung karena jatah satu anak itu se wa tushbi'uhu dan yang mengenyangkan yang membuat kenyang si anak <clears throat> adalah hasta jafrah jafrah adalah al-unsa min auladil ma'zi auladul ma'zi anak un, anak kambing unta betina cukup kenyang dengan hastanya anak kambing Takni maksudnya anaknya besar itu makannya sedikit dan orang Arab memuji anak yang makannya sedikit. Anak perempuannya Abu Zar <clears throat> Tahukah kamu Bagaimanakah anak perempuannya Abu Zara Tahu tahu abiha Manut sama bapaknya Manut sama ibunya yeah, <clears throat> Betapa bahagianya ya, ya kaya, anaknya manut-manut lagi kan. Tentu hidup yang membahagiakan. Ya, makanan tercukupi, kekayaan berlimpah ruah, dihormati, ngomong nyesak ya, sakarepe tidak ada yang musik. Nah, punya anak manut-manut lagi. Aihiyah ya. eh, bintun bintun atau dia adalah anak perempuan yang manut. Artinya akhlaknya itu baik dan indah dia taat pada bapaknya dan ibunya. Mil'u kisaiha sepenuh pakaiannya. Artinya anak perempuannya Abu Zara itu tidak kurus. Oleh karena itu maka dia memenuhi pakaiannya. Ya, kalau kita bilang ya, bajunya sesek, ya. ya sesek kenapa? Karena gemuk. Ya. Tamlau libasah Kenapa demikian? Kenapa dia gemuk? Likauni dan Karena anak ini hidup dalam kesenangan. Gimana tidak gemuk? Makmur, ya. Bapaknya orang kaya. Kondisi ekonominya min khairin wa ni'matin berada dalam kebaikan dan nikmat. Budak perempuan Abu Zar, tahukah kamu bagaimanakah budak perempuan Abu Zar? Lata La hati hadithana tabesisa Dia tidak pernah menyebar-nyebarkan pembicaraan kami kemana-mana Artinya Budak perempuannya Abu Zara itu memiliki sifat terpuji dan akhlak yang baik. Dia tidak me menyebarluaskan berita rumah dan rahasianya. Wala tunaqish tunakithu miratana tangkiza. Maknanya dia tidaklah membongkar-bongkar, mengecek-ngecek barang-barang kami dan kebutuhan kami dan tidak mengambil darinya sedikit pun. Walatamla'u bainana ta'shisha. Ya, maknanya anak bahasa budak tersebut ya atau perhatian dengan peduli dengan ke, dengan peduli yang faeqah yang luar biasa, peduli dengan kebersihan rumah dan watartibihi dan menata rumah. Kemudian Ummu Zar mengatakan, satu ketika Abu Zar pergi, wal autabu tum khodu. Artinya Abu Zar, maka Abu Zar berjumpa dengan seorang perempuan bersamanya dua anak ya, yang dua anak itu adalah anaknya bukan anak orang lain yang dua anak tersebut seperti dua ekor macan kumbang yang main-main ya, minta di khasriha dia main-main di bawah pinggang ibunya bi rumana tai tain Ya, rumana bentuk musana dari Uman Delima artinya. Ya, main-main dengan dan yang dimaksud dengan dua delima ini adalah mama payudaranya. Ya, maaf maaf, ini maksudnya payudara wanita tersebut payudara yang indah. Manahu analaha nahdain hasanain. Dia punya e, dua payudara yang montok dan bagus. Sakhira ini masih kecil bentuk payudaranya karumanatain seperti dua delima. Ya, maka satu hari e, Abu Zara pergi keluar rumah, ketemu dengan seorang perempuan dua punya dua anak, dan Abu Zarah tergoda dengan perempuan tersebut ya, tergoda dengan perempuan tersebut karena keindahan payudaranya payudara perempuan itu Lakia imra'atan jismuha mumtali'un Dia berjumpa dengan seorang perempuan yang gemuk Dan budaya orang Arab Wanita yang cantik adalah yang gemuk Wanita itu cantik kalau gemuk. Dan dua dan wanita yang gemuk ini punya dua anak yang masih kecil. Ya, dia yang di bawah pinggangnya yang dia ketika itu main-main dengan payudara ibunya. Yang payudara itu montok seperti delima fa fatanathu al mar'atu wanita ini menggoda Abu Zar dan hatinya pun terkait dengan si wanita akhirnya fatallaqani Ummu Zara atau Abu Zara menceraikanku karena mau nikah dengan wanita itu. Artinya setelah aku berada, aku hidup dalam berbagai macam kenikmatan, suamiku menceraikanku tatkala dia tergoda dengan wanita itu dia menceraikanku karena mau menikahinya ya namun Ummu Zara meskipun diceraikan oleh suaminya dia tetap cinta sama suaminya karena kebahagiaan yang dia dapatkan ketika hidup bersama suaminya dia cinta sama suaminya. Oleh karena itu, ma'a meskipun Ummu Zara ini dicerai dan dia cerita setelah dia dicerai, dia tidaklah menyebutkan tentang suaminya kecuali hal-hal yang positif. Ini cerai yang ya, ujungnya indah kan? Ya, banyak cerai itu ujungnya ya, permusuhan. Kalau ini perceraian Abu Zar dan Ummu tidak demikian. Padahal Obama banyak sekali nasihat kathirun minal mutallaqat. Banyak wanita yang dicerai itu lupa dengan sikap-sikap yang indah yang dimiliki oleh suaminya. Sehingga kalau cerita suaminya maka tidak ada yang bisa disebutkan kecuali sisi-sisi negatif saja. Itu umumnya perempuan yang atau banyak dari perempuan yang dicerai. Ya, namun umum tidak. Ya. Kemudian Uzal menceritakan setelah dicerah oleh Abu Zara, aku nikah setelah dicerah oleh Abu Zara dengan rajulan sarian, yaitu seorang yang mulia. Raqibah syarian. Syarian artinya kuda yang besar, dia naiki kuda yang besar. Wa akhoda khotian, Dan dia mengambil khotian, khotian maknanya romhan tombak. Dia mengambil tombak artinya dia adalah seorang yang pemberani Mukotalah seorang yang ya, bisa kelahi ya, mujabahah ya semakna dengan mukotalah, ya, seorang yang ya, pandai berperang wa aroha alayya na'aman thariyah dan dia menyamankan memberikan kenyamanan alaiya untuk diriku aman dengan binatang-binatang dan tang yang ternak carian yang banyak Aku mani dia muliakan aku bihumrin na'ami dengan dengan binatang-binatang ternak dan dia berikan untukku mingkuli hati dari setiap parfum zaujan sepasang Takni artinya annahu akomaha. Sang suami yang kedua ini memuliakan Ummu Zara, berbuat baik kepadanya. Falam yukasir dan tidak melakukan taksir, tidak pernah e, ceroboh terhadap istrinya, fisya'in dalam apapun. Betul-betul memuliakan e, istrinya oleh karena itu ketika dia memberikan ngasih hadiah parfum, maka tidak hanya tidak hanya satu buah, tidak hanya sebuah, namun sepasang dua. Artinya pemberiannya berlimpah, bukan ngirit dan pas-pasan. Wakal dan dia suamiku yang kedua mengatakan makanlah wahai Ummu artinya makanlah makanan yang kau sukai Wamiri berikanlah makanan pada keluargamu Artinya berikan juga pada keluargamu Artinya suami yang kedua ini Fahad yang ini menunjukkan Bahasa suami yang kedua ini adalah seorang yang dermawan Bersama Ummu Zara Seorang yang berbuat baik kepada Ummu Zara Dan demikian juga berbuat baik kepada Keluarganya Ummu Zara Seandainya aku mengumpulkan segala sesuatu Maka pasti akan dia berikan kepadaku Atau seandainya ya, meskipun suami yang kedua itu baik, ya, dia katakan tetap lebih baik Abu Zara. Ya, karena Abu Zara suami yang pertama itulah yang lebih berkesan pada hati banyak wanita. Falau jama'atu kula syai'in a'tanihi, seandainya aku kumpulkan semua pemberian suamiku yang kedua kepada aku, ma balagha asra aniyati abizara'in maka itu tidaklah sampai ember kecilnya Abu Zara. Tidaklah sampai ember wadah yang paling kecil yang dimiliki oleh Abu Zara. Artinya seandainya aku kumpulkan semua yang diberikan oleh suami yang kedua ini kepadaku dari berbagai macam barang itu tidak akan sampai akalamanil tuhu kadar minimalis yang aku dapatkan dari Abu Zara maka ini adalah pujian balihun ya, pol ya, ya, pujian yang maksimal dari Ummu Zara kepada suami pertamanya Abu Zara. Dan ini adalah madhun sanjungan yang luar biasa untuk Abu Zara. Inilah cerita panjang, ya, cerita panjang Ya, yang diceritakan oleh Aisyah kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasul mendengarkan dan menyimak dari awal sampai akhir. Setelah itu Ibunda Aisyah mengatakan lantas setelah ya, Aisyah selesai bercerita dan Nabi faham ceritanya sehingga bisa ngasih respon yang cocok dan nyambung. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Aisyah, "Kuntu laki ka Abi Zar'in li Ummu Zar'in." Aku denganmu seperti Abu Zarah dengan Ummu Zarah. Yatahaddatu huna maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan satu bagian tertentu yaitu keadaan yang enak keadaan yang baik yang didapatkan oleh Ummu dari suaminya berupa kedermawanan, kebaikan, husnul ta'amul, pergaulan yang baik dan kedudukan yang mulia yang didapatkan oleh Ummu Zara ya, pada suaminya sebelum diceraikan oleh Abu Zara. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku denganmu seperti Abu Zara dengan Umu. Zara bedanya aku tidak eh, bedanya dalam masalah cerai tanpa menceraikan. Wal hadis dan hadis ini dibawakan oleh At-Tirmidzi di sini untuk menjelaskan bagaimanakah Nabi itu mu'anasah membuat nyaman istri-istrinya. Dan Nabi membuat nyaman istrinya itu dengan berbagai model cara, sawaon sama saja, yaitu terkadang ngobrol, berbincang dengan istrinya, bima dengan dengan pembicaraan yang membuat dia nyaman. Dan eh, atau dengan cara yang lain, metode yang lain yang ada di sini, yaitu sama mendengarkan cerita istrinya atau memberikan komentar yang indah yang menyenangkan pada cerita yang disampaikan oleh istrinya. Dan ini diantara bentuk mu'anasa Mendengarkan cerita kemudian komen yang nyambung Kalau komen yang nggak nyambung Nah itu bukti kalau tadi Tidak Tidak <laughs> didengarkan Komen yang nyambung dan itu menyenangkan itu yang nyambung dan menyenangkan tidak kemudian dikomentari wah terlalu panjang ceritanya sampai aku bosan nah ini artinya komen yang tidak menyenangkan namun atalik al jamil ya komentar yang indah yang menyenangkan pada cerita yang disampaikan oleh istrinya ya, ya demikian